Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. <clears throat> Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif rahimahullah anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah. Anwa bentuk jamak dari nau'un. Anwa adalah bentuk jamak dari nau'un. Nau'un satu jenis kalau anwa adalah jenis-jenis kalimat. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang huruf, kalimat, jumlah mufidah, dan bentuk-bentuk huruf. Bentuk-bentuk huruf. Huruf adalah sesuatu yang menyusun sebuah kalimat. Adapun kalimat adalah lafaz yang bermakna. Ada berapakah jenis kalimat? Kata beliau terbagi menjadi tiga, yaitu ismun, fi'lun, harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Kalimat ada tiga macam. Isim, fi'il, huruf. Al-ismu yang pertama adalah isim Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuktaran bi zamanin. Isim adalah sebuah kalimat yang menunjukkan makna dan tidak terikat atau tidak terkait dengan satu waktu tertentu. Mudahnya isim itu adalah kata benda isim adalah kata benda. Contohnya, mislu Muhammadun, Muhammad. Ustazun, seorang ustaz. Tilmizun, seorang murid. Khailun, kuda. Kalbun, anjing. Kitun, kucing. Daftarun buku tulis. Mirsamun penggaris. Qobashirun kapur. Syamsun matahari. komarun, bulan asjarun pepohonan semuanya adalah isim Muhammadun Ustazun Tilmidun, Khailun Kalbun Kitun Daftarun Mirsamun Tobashirun Syamsun Pamarun Asjarun semuanya isim karena kata benda Alamatul ismi tanda-tanda isim isim dapat diketahui Isim dapat dikenali dengan beberapa tanda. Yang pertama, al khafbu al khafbu itu sama dengan kasroh di akhir kalimat. Kasroh di akhir kalimat. Kasroh di akhir kalimat merupakan tanda bahwa kalimat tersebut adalah isim kasrah di akhir kalimat menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah isim. Contohnya Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kita mulai dari Ar-Rahimi, isim. Apa tanda yang bisa meng, me, yang bisa diambil? Khafat, ada kasrah di akhir. Ar-Rahimi. Mimnya kan kasrah. Ar-Rahmani. Isim atau bukan? Isim. Apa tandanya? Asrof. Allahi. Isim. Tandanya? Maliki dini, Maliki. Apa tanda isimnya? Asroh. Yaumi. Ad-dini. Tidak mungkin fi'il itu digasrof tidak mungkin fi'il atau kata kerja itu dikasrah. Yang bisa dikasrah hanya sini. Yang kedua at-tanwinu. Tanda isim kedua adalah tanwin. Sebuah kalimat yang di akhirnya tanwin, maka kalimat tersebut adalah isim. Sebuah kalimat di akhirnya tanwin, an, in, un maka kalimat tersebut adalah isim. Contoh, rajulun apa artinya? Seorang laki-laki. Imra'atun seorang perempuan. Waladun seorang anak laki-laki. Bintun seorang anak perempuan. Rajulun isim. Apa tandanya? tanwin. Imra'atun isim, apa tandanya? Tanwin. Waladun isim, apa tandanya? Tanwin. Bintun isim, apa tandanya? Tanwin. Setiap kalimat yang diakhiri tanwin adalah isim. Yang ketiga al-alif walam, yang ketiga alif lam yang letaknya di depan. Kalau kafat di belakang. Tanwin di belakang. Kalau alif dan lam di depan. Setiap kalimat setiap kalimat yang di depannya alif lam al maka kalimat tersebut adalah isim adalah kata benda. Contohnya al ustadu. Apa artinya al ustadu? Isim atau bukan al ustadu? Isim. Apa tandanya? ada alif lam di depan al al ustadu al ustazatu apalibu apalibatu al kalau apalibu apa artinya murid laki-laki siswa apalibatu murid perempuan siswi semuanya isim dengan tanda apa apa tandanya alif lam ada alif lam di depan al ustadu al ustadatu At-talibu at Yang keempat Huruful jarri Tanda isim yang keempat adalah huruf huruful jar didahului oleh huruf jar. Ada sebuah kalimat sebelumnya huruf jar. Maka kalimat tersebut i isim. Sebuah kalimat sebelumnya huruf jar maka kalimat tersebut adalah isim. Contohnya min. Apa arti min? Dari. Min adalah huruf ya. Minallahi dari Allah. Allahi isim apa tandanya? Pertama kasrah. Yang kedua alif lam. Yang ketiga sebelumnya huruf kerja. Fi, apa artinya fi? di dalam fil baiti di dalam rumah al baiti isim apa tandanya alif lam satu kasroh di dalam huruf j ila apa arti ila ke ilal masjidi ke masjid al masjidi isim apa tandanya kasroh alif lam sebelumnya huruf jar ala Artinya di atas alal kursi di atas kursi. Al kursi itu apa tandanya? kasroh alif lam sebelumnya huruf jar. Huruf jar itu banyak. Kata beliau rahimahullah wa huruful jari dia huruf jar itu adalah min. Apa arti min? Dari. Kalau minan nazi dari manusia. Ila ke ila suki ke pasar. An dari anin nabi dari nabi. Ala di atas. Alal maktabi di atas meja. Fi di dalam. Fil baiti di dalam rumah. Rubba jarang kadang-kadang Rubba rajulin karimin sedikit orang yang mulia. Al-ba'u, apa artinya al-ba'u? Dengan bil qalami dengan pena. Bil mirsami dengan penggaris. Al-kahu apa artinya? Seperti kal qamari seperti bulan. Kal asadi seperti sini. Alamu lam abarnya untuk. Lillahi untuk Allah. Li Rasulillahi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup untuk malam hari ini izin. Jadi isim adalah kata benda dapat dikenali dengan beberapa tanda. Yang pertama kasrah di akhir, tanwin di akhir, alif lam di depan, dan sebelumnya ada huruf jer. Huruf jer ada empat sembilan disebutkan di sini. PR pekerjaan rumah carilah izin pada halaman pertama surat Al-Mu'minun seluruhnya carilah izin di dalam halaman pertama surat Al-Mu'minun itu PR surat Al-Mu'minun kot ablahan Mu'minun dari uh, atas sampai dengan bawah satu halaman penuh antum tentukan izinnya apa saja mafhum